Kaum muslimin, sahabat raja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita Syarah Umdatul Ahkam. Dan kita sedang membahas tentang bab yang terbaru kemarin yaitu babu filmadi wa guerihi. Bab tentang hukum mati dan yang lainnya dan ini secara otomatis kita membahas tentang nawaqidul wudu bab yang di dalamnya juga membicarakan tentang yang membatalkan wudhu. Demikian juga berbicara di dalamnya tentang an-najasat, yaitu perkara-perkara yang najis. Dalam pelajaran yang telah lalu kita telah menjelaskan dua perkara, yaitu keluarnya madi, ya. kemudian yang keluar, yang kedua adalah keluarnya angin, yaitu hadis yang kedua dari bab ini hadis nomor 24 ya. Kita sekarang akan masuk ke hadis nomor 3 ataupun hadis nomor 25. Qala al muallif rahimahullahu taala wa huwa al-imam Abdul Ghani al-Maqdasi rahimahullahu taala. An Ummi Qaisin binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha sogirin lam yakulit ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره فبال على ثوبه فداء بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فداء بماء فأتبعه إياه wali muslimin fa'atba'hu bi walam yagsilhu dan yang selanjutnya itu hadis nomor 25 qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa arabi fabala fi taifatil masjidi fazajarahu an-nas fanahahum النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه Hadis nomor 26 saya akan mendahulukan dulu hadis nomor 26 ya. Sebelum hadis nomor 25 ya. Jadi sebelum hadis nomor 25 itu hadis A'rab. Itu hadis tentang A'rab. Ya. Kita akan jelaskan hadis nomor 26. Ya, kemudian setelah itu hadis nomor 25. Ya, agar lebih mudah memahaminya karena ini berbicara tentang masalah hukumul baul, hukum kencingnya. Dua hadis ini mauduknya, yaitu pembahasan hadis ini pada intinya menjelaskan tentang tiga masalah penting. Jadi tentang tiga masalah penting. Masalah yang pertama di dalam dua hadis ini pertama adalah bayanu najasati bauril adami. Yang pertama menunjukkan bahwasanya air kencing manusia adalah najis. Jadi air kencing manusia adalah najis. Ini maudhu judul atau inti pembahasan dari dua hadis ini. Yang kedua adalah bayanu kaifiyati tathhiriha wa tathhiril ardi minal bauli Yang kedua menjelaskan cara membersihkannya. Jadi cara membersihkan ya sesuatu yang terkena air kencing. Dan lebih khusus di sini cara membersihkan tanah yang terkena air kencing. Yang ketiga di dalam hadis ini pokok bahasannya gitu. Ketika kita membahas bahwa eh, hadis-hadis e, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Kudama setelah babudu maka secara otomatis untuk menjelaskan bahwa ya, al-baul ataupun hurujul baul itu adalah termasuk min nawakidil wudu. Jadi di antara yang membatalkan wudu. Dan ini adalah hukumnya ijma karena masuk kepada ukumuman makharaja an sabilaini yaitu yang keluar dari dua jalan. Jadi ini judul pokok pembahasan dari hadis ini yang kita akan bahas ya. Nah, kita akan bahas sekarang hadis satu persatu. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa'a Arabi Pabala fi ta'ifatil masjid. Ya, tiba atau datang seorang Arab Ini mansakana fil badiah, Orang yang bertempat tinggal di perkampungan ataupun di lembah-lembah, ya, di wadi-wadi. Dan tidak disebutkan namanya. Jadi Arab ini siapa? Ini tidak disebutkan. Orang Arab ini namanya tidak dikenal dan tidak ada riwayat yang menetapkan namanya. Fabala fi ta'ifatil masjid lalu dia kencing ai fi nahiya au fi janibil masjid itu dia kencing artinya di masjid di pinggirnya. Ya. nas. Lalu orang-orang iya, menghardiknya, memburuknya dan orang-orang ribut dengan suara yang keras ya, memburuknya dan menghardiknya seolah-olah akan memukulinya dan menyeretnya keluar. Ya, hal ini dengan suara ya. Bagi para sahabat berteriak terhadap sahabat ini. Panahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka itu para sahabat. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hu." biarkan dia atau dalam kalimat da'uhu biarkan dia si memerintahkan untuk membiarkan hatta yakdi lahu. sehingga ia menyelesaikan kencingnya itu dalam riwayat di sini tidak disebutkan hatta yakdi lahu. sehingga ia menunaikan kencingnya menyelesaikan kencingnya biarkan dulu ia kencing dan di sini nanti ini termasuk taklim Rasulullah SAW. Cara pengajarannya dan lemah lembutnya Nabi SAW. Pada qaba baulahu maka tatkala ia menyelesaikan kencingnya amar Nabi sallallahu alaihi wasallam as Sahabah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat bina bidanubin untuk mendatangkan satu ember air yaitu tolaba yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dari mereka dengan untuk membawakan air satu ember, satu wadah ya. Dal min ma'in yang ada airnya fa'uhriqu alaihi lalu dituangkan ya, kepada tempat kencingnya tersebut. Ya. Ini hadis yang pertama ataupun hadis nomor 26-nya. Kaum muslimin di mana saja berada ya, sahabat roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan mengambil hukum-hukum dari hadis ini. Jadi hukum-hukum dari hadis ini. Ya. Kemudian apa-apa yang bisa kita ambil istimbat dari hadis ini. An Anas bin Malikin dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala semoga Allah taala meridhoinya. Ya, setelah sering saya jelaskan Anas bin Malik adalah seorang sahabat besar. Ya, dia yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar banyak hartanya, banyak anaknya, panjang umurnya, sehingga anaknya melebihi dari 100 ya dan umurnya melewati 100 ya. Demikian juga hartanya banyak. Sebagaimana makruf di dalam sejarah. Qala ja'a Arabun fabana fi ta'ifatil masjidi. Di sini dijelaskan bahwa golibnya jadi kebiasaannya orang-orang Arab ala Arab itu memiliki sifatnya yaitu al-jafa wal jahal an hududillah dia memiliki ya apa sifatnya kesempitan dan kebodohan terhadap batasan-batasan Allah taala. Dan di sini menunjukkan kadang-kadang orang yang kurang punya hubungan dengan manusia dan muamalah gitu ya dengan yang lain maka kadang-kadang juga torikoh muamalahnya itu bersifat kurang, kering, atau mungkin bisa dikatakan buruk. Ya. Maka juga dikatakan bahwa yang terbaik orang itu yang mampu menjaga ketakwaannya, tetapi dia mukhalatutun nas. Tetapi itu adalah bergaul dengan manusia. Artinya bergaul dengan manusia. Bergaul dengan yang lainnya. Artinya bergaul dengan manusia, bergaul dengan yang lainnya. Itu adalah yang terbaik ya bagi seseorang. Ya. Dan golibnya orang-orang yang jauh dari pengenalan dan pengetahuan, maka dia akan sifatnya juga banyak perbedaan dengan orang-orang yang memiliki pergaulan yang baik. Nah, di sini umpamanya dekat dengan ahlul ilmi, dekat dengan ahlul khair, dekat dengan majalisul ilmi. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala bahwa ahlak yang baik, ya. kemudian sifat yang baik, pengetahuan beragama dan sebagainya itu ditentukan dengan adanya kedekatan seseorang. Artinya apa? Kedekatan seseorang kepada ahlul hak kedekatan seseorang dengan ahlul khair, kedekatan seseorang dengan ahlul ilminya. Oleh sebab itu banyak sekali di dalam ayat Al-Quran. Poinnya dalam surat yang ke-18 wasbir nafsa kama alladina yad'una rabbahum bil godati wal ashi yuriduna wajha. Jadi di sini kita diperintahkan untuk bersabar dan duduk bersama orang-orang yang mereka meminta kepada Rob. Mereka artinya berdoa dan mereka menunaikan sholat dan sebagainya. Kemudian kita juga lihat kepada hadis Abi Said Al-Hudri dikisahkan orang telah membunuh 99 orang. Kemudian menyempurnakannya menjadi 100 orang. Lalu orang alim ketika orang itu datang meminta ditunjukkan untuk bertaubat dan apakah ada jalan untuk bertaubat maka orang alim itu mengatakan ada taubat bagimu tapi torikohnya seperti apa maka orang alim itu mengatakan janganlah kamu pergi ke negerimu negeri kamu itu negeri jelek daerah kamu itu daerah yang jelek maka pergilah ke daerah anu tuh di sana ada orang-orang yang beriman ada orang-orang yang beribadah maka beribadahlah ya, bersama mereka jadi lihat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ya dalam hadis itu almaru ala dini khalilihi. Jadi di sini ada pengaruh sekali ya, bahwa orang itu kedekatannya dengan siapa. Nah, termasuk di sini orang yang berdiam gitu. Dan dia itu jauh dari taklim, jauh dari pengajaran, jauh dari tarbiyah, jauh dari pendidikan, itu akan berbeda dalam sikapnya. Maka di sini juga dikisahkan tentang Arab. Dia tidak tahu hududullah, batasan-batasan Allah. Adabul masjid, umpamanya adab-adab di masjid itu seperti apa? Dia tidak tahu. Sehingga dikatakan di sini pabala fito ipatil masjidi. Maka dia kencing di masjid, artinya di pinggirnya. Dia tidak tahu adab di masjid bagaimana? Bagaimana cara menghormat masjid? Ya? Bagaimana seorang muslim ketika dia di masjid? Ya? Maka lihat, nah ini karena apa? Karena kejahilan, kebodohan. Gitu ya. Fasajarahun nas. Maka para sahabat, ya, di sini mungkin ketika melihat kemungkaran, ya, maka mereka itu bersegera untuk mengingkari kemungkarannya dan ditinjau dari sisi ini adalah mamduh terpujinya syur'atu inkaril mungkar wahadafadlun jadi cepat di dalam mengingkari kemungkaran tetapi dari torikohnya dari sisi cara torikoh ta'amul ma'a al-jahilin ma ahlil jahl. Tetapi di sini kita lihat ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari para sahabat dari sisi caranya yang mereka lakukan ketika bermuamalah dengan orang yang bodoh. Artinya ketika orang yang bodoh itu melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kemungkaran, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari para sahabat. Panahahumun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Karena mereka di sini adalah yaitu apa? Ia tori kota syiddati. Yaitu menempuh jalan keras gitu ya. Artinya keras dengan hampir saja menyeretnya dan mengeluarkan dari masjid ya, memburuknya dengan suara keras ya para sahabat memburu beliau Arab itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari dia itu mengingkari kemukarannya, tetapi mengingkari torikohnya buktinya mana buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain dalam riwayat yang lain Innama bu'istum muyassirina la mu'assirin. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada mereka para sahabat, sesungguhnya kalian itu diutus. Artinya, diperintahkan untuk berdakwah dengan membawa kemudahan dan tidak membawa artinya sesuatu yang akan membuat lari mereka dan membuat berat atas mereka. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ya. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah. Dalam kalimat ini dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tariqatu dakwah. Tariqatu ingkalil munkar. Tariqah di dalam berdakwah, tariqah di dalam mengingkari kemungkaran. Cara seperti apakah? Torikos seperti apakah? Ya. Yang bisa menyelamatkan dan menjadi wasilah agama ini bisa diterima oleh orang-orang yang didawah oleh kita dan oleh orang-orang yang diingkari oleh kita. Maka di sini adanya yang dinamakan torikoh bil hikmati wa biribki wal lin. Itu cara dengan cara hikmah, dengan cara lemah lembut. Terutama di sini kepada orang-orang yang jahil. Kepada orang-orang yang ditimpa kebodohan padanya. Dan di sini satu kaidah di dalam beragama ini dan dalam menyampaikan agama ini dan dalam berdakwah dalam mengingkari kemungkaran apa yang dikatakan oleh para ulama takdir al-masalih wal mafasid Dimana kita harus mengetahui inti dari dakwah ini adalah menegakkan hujah. Di tengah-tengah manusia. Dan untuk menjaga agama ini, menjaga masyarakat ini, dan menjaga diri kita agar tidak terperosok kepada kemungkaran, maka ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, salah satu kaidah di dalam beramar ma'ruf maka harus meninjau dan melihat yang dinamakan masalih wal mafasid. Tetapi perlu diketahui bahwasanya masalih ala muqtaba qawaidus syar'i la alal hawa. Tetapi yang dimaksud dengan masalihnya itu bukan masalih yang berkaitan dengan hawa nafsu kita. Jadi e, maslahatnya itu kembali kepada apa kebutuhan kita. Bukan maslahat yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Tetapi yang dimaksud dengan masoleh ini, maslahat-maslahat yang di dalamnya dibangun di atas kaidah-kaidah syar'i. Sesuai dengan tujuan-tujuan syar'i. Sesuai dengan tujuan-tujuan agama ini, bukan alasan dan pertimbangannya adalah hawa nafsu kita. Pemenya takut kalau kita mengingkari akan begini-begini berkaitan dengan kedudukan kita, berkaitan dengan menzilah kita, berkaitan dengan harta kita. Sebab itu tidak menjadi udur ya. Kalau kita itu menangguhkan pengingkaran umpamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak memberikan udur kepada orang-orang kafir Quraisy ketika mereka tidak menerima dinul Islam dikarenakan ya seperti Abu Talib takut kedudukannya. Sirna, pandangan orang tiada kepadanya, maka itu tidak tidak diampuni dan tidak ada toleransi. Sebab kita mengetahui di dalam sejarah dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 25 nabi yang diberitakan oleh Allah taala dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak nabi yang tidak kita ketahui tentang namanya. Semuanya dinyatakan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya pembesar-pembesar mereka itu adalah mengingkari kepada dakwah para nabi, dakwah para rasul, dan salah satu penyebabnya adalah karena dia merasa takut kepada kedudukan dan harta yang dimilikinya. Maka ini adalah tidak bisa jadi timbangan. Maka yang dimaksud di sini masalih adalah masalih syar'i. I masalih yang berkaitan dengan syariah. Nah, kita lihat di sini. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya pada waktu itu dan membiarkan orang itu kencing dulu, menyelesaikan kencing dulu. Maka di sini jelas yaitu daf'an lil mafasid wa jalbal lil masalih. Di mana di dalam hal ini ada dua perkara yang wajib kita pahami dan bagaimana kita menelitinya. Yaitu menolak beberapa madarat untuk mendatangkan beberapa maslahat. Jadi menolak beberapa madarat dan menolak beberapa maslahat. Yaitu kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membiarkan kencing dulu? Dan kenapa tidak dikagetkan orang yang sedang kencingnya? Artinya apa? Dibilang dari kejauhan, awas kamu gitu. Dan sebagainya, tetapi dibiarkan. Nah, para ulama mengatakan di sini menolak kemadaratan kepada dua sisi. Kemadaratan yang pertama bagi yang kencing. Yaitu apa? Apabila orang yang sedang apa ya? Kata orang Sunda maka sengseng ya. Ketika dia itu apa? sangat ingin sekali kencing. Ya. Dan ia itu sangat ingin sekali kencing, lalu diberhentikan, maka secara kedokteran pun tahu ya bahwa itu akan menjadi sakit orang itu. Ya. Yang kedua, menolak kemadaratan bagi para sahabat. Kenapa? Karena kalau orang sedang kencing dikagetik kencingnya akan kemana-mana maka para sahabat harus menggunakan air banyak untuk membersihkannya. Tetapi ketika kencingnya kepada satu tempat, maka untuk menyelesaikan masalah itu sedikit gitu. Ini lihat ya, di sini apa? E, pandangan yang tajam ya. Terhadap maslahat dan madarat. Jadi seorang dai, seorang yang akan menegakkan pengingkaran kepada pungkaran, dia melihat ke depan. Jadi tidak boleh bersikap sempit ya di dalam pandangan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di situ ada penolakan mafsadat yang bisa menapikan mafsadat, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangguhkannya. Kemudian masalahnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya orang itu tidak akan sakit. Masalahnya apa? Masalahnya para sahabat cukup mengambil air satu satu wadah ya. Kalau sekarang kencingnya kemana-mana dan dia kaget, kemudian juga dia bajunya akan terkena, kayunya akan terkena, maka banyak mabarat. Ya, tetapi masalahnya kan gampang. Jelas ya, ketika dibiarkan dulu tempat kencingnya satu dan para sahabat tidak banyak-banyak mengambil air. Maka di sini apa hikmah? Hikmah yang sangat agung. Jadi hikmah yang sangat agung yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Nah, kemudian yang selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini setelah ia itu kencing palama Setelah kencing maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat lalu memanggil sahabat ini ataupun orang Baduy ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna hadal masjidi atau inna hadhil masajidi Apuan? inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadal bauli walal qadari wa innama hiya li dzikrillah wassalati wa qiraatil qur'an Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang ini, dan tidak mengatakan dasar kamu orang bodoh, dasar kamu orang kampung, dasar kamu tidak tahu agama, kencing sembarangan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuqabbih. Artinya Nabi sallallahu tidak berkata yang tidak-tidak ataupun bersikap keras atau mengata-ngatain dengan kata-kata yang tidak enak kepada orang itu. Tetapi barangkali mungkin digambarkan dia mengelus punggungnya, dia memegangnya, dan dia mengatakan sesungguhnya masjid ini tidak layak sesuatu seperti kencing dan kotoran. Tetapi hanya untuk dikir kepada Allah, sholat dan membaca Al-Quran. Maka orang itu mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wala alaihim. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja katanya. Jangan tuh yang lain itu galak-galak gitu ya, keras gitu. Subhanallah ya ini apa orang Badu ini mengatakan rahmati aku dan rahmati Muhammad katanya. Jangan tuh tadi itu galak-galak katanya. Nah, maka di sini apa? Di sini menunjukkan ketika toriko jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan yang sangat indah sekali ketika mengingkari kemukaran tersebut. Maka keluarlah, ya. Ucapan dari anak orang Badu itu mengatakan rahmati Muhammad, rahmati aku. Ya Allah semoga engkau tidak merahmati kecuali aku dan Muhammad. Dan jangan ada rahmati mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada para sahabat, ya. Inna istumu yasirina, walam asumu asirin. Sesungguhnya kalian ataupun hanyalah kalian di, apa diutus dengan membawa kemudahan dan tidak kalian diutus untuk membawa kesulitan. Nah ini indahnya itu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaidah yang sangat agung dalam hadis ini ya. Jadi tentang toriko dalam berdakwah kepada Allah Taala. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa'uhriqu alaih. Maka kalimat yang terakhir ini tentang tata cara menghilangkan najis yang ada di tanah. Yaitu dalam di, di tanah. Yaitu apa? Di mana di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan caranya yaitu dengan apa? Bisabil mai alal makan. Fihil baul. Yaitu dengan cara menuangkan air. Ya. Menuangkan air ke tempat orang kencing tersebut. Ataupun kepada ad, kepada tempat yang ada air kencing tersebut. Maka di sini para ulama juga menyebutkan di antara torikoh tathiri najasa bil mukasaroh. Di antara tata cara membersihkan najis adalah dengan cara memperbanyak air. Memperbanyak airnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak perlu kita menggali tanahnya. Gitu. Jadi tidak perlu digali tanahnya ataupun dibalikan tanahnya. Tetapi cukup dengan cara menuangkan air ke tempat tanah tersebut yang terkena air kencing. Wala yushtaratu fihi naqlut turabi minal makan. itu tidak tidak disyaratkan untuk memindahkan ataupun mungkin membalikan ataupun menggalinya. Tidak disyaratkan sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya itu. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung mengajarkan kepada para sahabat dengan cara untuk apa? Untuk ya menuangkan air ke tempat kencing tersebut. Dan ini tata caranya. Ya, tata caranya. Ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dalam hadis ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu ihtiramil masajid wa Dan dalam hadis ini menunjukkan tentang apa? Tentang disyariatkan untuk menghormat masjid dan membersihkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah yatalawana wajhu sampai mukanya kelihatan murka. Lama ro'a nukhama fi jidaril masjidi. Tatkala ia melihat dahak berada di tembok masjid. Fahakkahu biyadihi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuangnya ataupun membersihkannya dengan tangannya sendiri. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka ketika melihat apa orang yang meludah. Oleh sebab itu dalam hadis si ya al-busaqu fil masjid khati'ah faqafaratu nuha Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan meludah di masjid adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa dan kafarahnya adalah memendamnya. Dan ini apabila masjidnya ya tidak ada temboknya, tidak ada lantainya. Tetapi apabila ada lantainya artinya dibersihkan. Artinya dipel atau dibersihkan dengan apa tisu ataupun sebagainya kalau orang melakukan hal itu. Bahkan ada adabnya, tidak boleh al-busaq ala yamin wa ala amami wa inama ala yasar tahta qadamihi. Dan apabila orang itu meludah ketika sholat, maka tidak boleh ke depan dan tidak boleh ke sebelah kanan, tetapi ke sebelah kirinya. Dan di bawah kakinya, itu pun kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah ya langsung dia ke tisunya. Ini adab ya di masjid. Jadi masjid itu perlu dihormati. Bahkan nanti kita juga akan datang ya, nanti di sana bahwasanya masjid itu ada adabnya tidak boleh. Ya, orang yang memakan apa? Orang yang memakan bawang putih dan bawang merah itu tidak boleh. Man akala sauma wal basola fala yaqrabanna masajidana. Fa kata malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Janganlah salah seorang di antara kembarang siapa yang memakan bawang maka tidak boleh mendatangi masjid-masjid kami karena sungguhnya para malaikat terganggu dengan baunya sebagaimana Bani Adam terganggu. Dan di sini tentunya apa? Bagaimana kaum muslimin hari ini membawa rokok ya dan minum rokok di masjid ya. Maka ini apa? Sebuah apa pelecehan ke masjid ya. Tidak boleh ya ngaji umpamanya di masjid kemudian dikasih asbak gitu ya. Ini bagaimana ya? Malaikat itu hadir bersama kita ketika kita taklim ya. Malaikat itu bersama kita ketika kita taklim. Kita mengetahui ya. Fa innal malaikata la tadu ajnihatahu. Kepada siapa? Kepada majelis taklim. Ya, orang-orang yang sedang majelis taklim maka malaikat itu akan turun dan mengapakan apa? mengapakan apa? sayap-sayapnya karena ridho kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Nah, ini jelas ya. Bahwasanya masjid harus dihormati. Ya ya, harus dihormati, harus diagungkan, dibersihkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika ada wanita yang membersihkan masjid itu meninggal dan para sahabat seolah-olah meremehkan tentang urusannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka kepada para sahabat sampai meminta ditunjukkan di mana kuburannya, maka aku akan sholat. Ya, dalam arti menyolatkan beliau, menyolatkan jenazahnya karena aku tidak sempat nih. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazahnya di kuburannya. Nah ini apa satu hal yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin. Termasuk hal hari ini bagaimana kaum muslimin itu merokok di masjid. Ya, merokok di masjid, pengajian, kemudian merokok dibagikan asbak. Padahal jelas ya, malaikat itu terganggu ya. Dan mereka itu ya akan mendoakan kita dengan rahmat. Nah kalau sekarang mereka itu pergi dan mereka tidak mendoakan kita, bagaimana majelis kita akan ada barokahnya? Nah ini apa e, hal yang wajib kita pahami dari hadis ini, ya dari hadis ini. Dan tentunya kita memahami dari hadis ini seperti tadi saya jelaskan tentang apa baiknya ahlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa e, mengajarkan ya, mengajarkan tentang apa? Tentang bagaimana muamalah dengan orang yang bodoh. Bagaimana muamalah dengan orang yang jahil. Mesti kita apa dibarengi dengan kelembutan. Sehingga orang itu kan mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja dan janganlah engkau wahai Allah Ta'ala merahmati bersama kami seorang pun katanya. Itu galak-galak gitu ya. Nah ini satu hikmah dalam hadis yang mulai ini. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kencing adalah membatalkan wudhu. Dan air kencing adalah najis. Air kencing adalah najis. Nah, dan kita akan langsungkan kepada hadis yang kedua. Dan kita akan ambil beberapa hukum nanti setelah digabungkan dengan hadis yang kedua. Dari Ummu Qais binti Mihson al-Asadiyah. Ummu Qais binti Mihson al-Asadiyah ini adalah saudaranya Ukasah ibnu Mihson. Ukasah ibnu Mihson ini kita ketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada dia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa akan ada 70 ribu orang yang masuk surga dari umatku dengan tanpa adab dan tanpa hisab. Maka beliau mengatakan, Ya Rasulullah doakan aku agar masuk di antara mereka. Pokoknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam antaminhum, Engkau termasuk bagian mereka. Jadi Ukasa bin Mihsan ini termasuk mubasyiri nabil jannah, orang yang dikabarkan dia akan masuk surga. Kemudian ya, di sini adalah saudaranya yaitu Ummu Qais binti Mihsan. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa anaknya yang masih kecil lam yakulit Yaitu yang belum makan. Al-Imam Ibnu Mulakon menyebutkan dalam sarah kitab Umdat apa sarah kitab ini yang dimaksud apa? Lam yakulit to'am yaitu lam yas bihi wa yasiru lahu iwadon anil arba. Kata beliau, yang dimaksud belum makan artinya apa bahwa makanan itu tidak cukup baginya sebagai pengganti dari air susunya. Jadi air, dari air susu ibunya. maksudnya bukan sama sekali tidak pernah makan gitu ya. Yang dimaksud dalam hadis ini lam ya'kuli Tetapi kata Imam Ibnu Mulakon belum bisa tercukupi dengan makan kalau dia itu tidak menyusu. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi. Ya, lalu beliau itu yang membawa anak tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana, ya, apa lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tua, orang yang jahil, maka beliau juga memiliki sifat kelembutan bersama anak kecil. Bagaimana beliau itu memangkuknya Ya. Maka beliau itu di dalam pangkuannya. Artinya anak ini dibawa dalam pangkuannya. Dan ini menunjukkan bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aribku alal aulad. Bersikap lemah lembut kepada al aulad anaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dalam beberapa hadis bahwasanya beliau mencium Hasan dan Husain. Maka datanglah seorang Arab Badui. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki anak sepuluh. Katanya dan aku tidak pernah mencium mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang tidak bersikap rahmah, maka Allah Taala tidak akan merahmatinya. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguhnya rahmat itu berada di dalam hati, artinya di dalam lubuk hati, kelembutan. Ya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika berhutbah, lalu Husain itu terjatuh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun Ya. Kemudian beliau itu berhenti dulu dari khutbahnya. Berhenti dari dari khutbahnya. Lalu beliau membacakan ayat. Ya. Inama azwajukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya istri-istri kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah. Lihat para ibu, para bapak, kaum muslimin di mana saja berada. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa apa anak itu adalah buah hati, dan kadang-kadang juga mengganggu kita. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ya, lalu anaknya itu jatuh, cucunya jatuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berhenti dulu dari khutbahnya dan beliau turun. Nah, artinya apa? Bahwa anak itu sekecil apapun itu memang kadang jadi fitnah dan menguji kita gitu. Dan tentunya anak itu adalah merupakan titipan Allah Taala kepada kita dan merupakan apa? kewajiban kita dan kita akan di dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Nah, tetapi apa menunjukkan bahwa kedua orang tua itu harus bersikap lemah lembut, bersikap kasih sayang ya, kepada anak. Ya. Walaupun kita kadang-kadang memberikan ikob kepada anak, memberikan hukuman kepada anak, bahkan mungkin kita kadang-kadang ya diperlukan untuk mempunyai memukul anak kita ya dengan pukulan yang tidak membari. Seperti dalam hadis kan dipukul pada umur 10 tahun kalau tidak sholat. Ya, menggunakan umpamanya penyepret kata orang Sunda. Ya, mendidik anak. karena kadang kita juga memarahinya dengan ucapan. Tanpa dibarengi dengan umpamanya hukuman dan sebagainya. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala perlu ditunjukkan kepadanya adalah sifat kelembutan. Ya. Sifat kelembutan, sifat kasih sayang kepadanya. Pabala ala saubihi, lalu anak tersebut kencing pada baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Abimain panabahahu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta air panabahahu. Lalu beliau itu mempercikinya, artinya menyemburkan air saja, menuangkan air saja, artinya beliau tidak mencucinya. Walam yagsilhu dan beliau tidak mencucinya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bisabi utiya bisabiyin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan anak kecil. Fabala ala saubihi. Lalu beliau itu kencing dalam bajunya pada abimain faat bahu iyahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air, lalu diikutkan tempat air kencing itu dengan air. Artinya disemburkan. Faat bahu bau hu walam yagsilhu dan tidak mencucinya. Iwatu iman rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan berbicara tentang hukum kencing. Ya. Pendapat jumhur ulama menunjukkan bahwa kencing itu adalah najis. Sama saja kencing ya di sini orang dewasa ataupun kencing asobi ya, laki-laki ataupun perempuan Ya. Dan ini pendapat timur dan hampir saja ini adalah merupakan ijma. Tetapi ada perbedaan tentang apa? Tentang air kencing anak yang belum makan, yaitu yang masih ASI yang menjadi makanan pokoknya. Jadi yang menjadi makanan pokoknya adalah ASI. Gitu. Apakah najis atau tidak? Nah, riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan dalam hari ini adalah merupakan kaul Imam Tahawi rahimahullahu taala ya dan juga diriwayatkan dari Daud al bahwasanya ya air kencing as-sabi lam yakul am itu tahirun yaitu apa suci ya, tidak najis nah tetapi pendapat yang rajih wallahu alam yaitu pendapat jumhur bahwasanya adalah najis. Adapun hadis Ummu Qais dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma semoga Allah taala meridhoi kepada keduanya, maka ini adalah hanya libayani takhfifi tariqati izalati najasati baulil asabi. Tetapi hadis ini hanyalah untuk menjelaskan yaitu apa adanya keringanan Ya, jadi adanya keringanan di dalam mensucikan air kencing anak laki-laki yang belum makan. Itu sabilam ya Yaitu tidak seperti mencuci yang lain. Kencing yang yang lain. Jadi ini apa? Nah di sini sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya. Jadi dan para ulama yang lainnya bahwasanya hadis ini hanyalah untuk apa? hanyalah untuk memberikan kemudahan. Jadi hanyalah untuk memberikan kemudahan. Dan dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membedakan antara mensucikan anak kencing laki-laki dengan anak kencing perempuan. Ya, di mana dijelaskan dalam hadis ya Abi Samhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yugsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dicuci dari kencing anak perempuan dan ya cukup disemburkan air ataupun diperciki air dari kencing anak laki-laki. Ya. Kenapa adanya perbedaan? Jadi kenapa ada adanya perbedaan antara apa kencing laki-laki dengan kencing anak kencing perempuan? Nah, Para ulama mengatakan ada tiga perbedaan antara ataupun apa hikmahnya gitu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara kencing laki, membersihkan anak kencing laki-laki dengan kencing perempuan? Nah, hikmahnya ada tiga katanya. Dikatakan oleh para ulama ada beberapa hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan di antara keduanya, di antara keduanya. Yang pertama, ya, bahwa baul jariyah itu ya golibnya apa? Bahwasanya itu e, asyaddu yaitu sangat bau gitu. Dibandingkan kencing apa? Laki-laki. Jadi dibandingkan dengan apa? Kencing laki-laki. Kenapa? Karena sifat wanita itu rutubah, ya artinya dingin, Sedangkan sifat laki-laki itu adalah har, panasnya. Maka kita ketahui apabila sesuatu itu berada di dalam tempat yang apa? Yang lembab, itu akan lebih bau ketimbang sesuatu itu yang berada di tempat yang panas. Ya. Dan di sini hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakannya. Dan secara umum bahwa dalam kaidah sara, sara, sara, jadi yang lebih bau itu lebih keras itu dan caranya itu akan berbeda ketimbang yang rendah di bawahnya. Yang kedua para ulama mengatakan bahwa laki-laki itu golibnya bangsa Arab terdahulu gitu. Dan pada golibnya di mana saja laki-laki itu lebih senang dipangku ataupun apa digendong gitu ketimbang anak perempuan. Nah karena seringnya mungkin dibawa digendong dan sebagainya maka akan seringnya untuk kencing dan akan kenanya kencing tersebut. Maka yang lebih banyak yaitu apa dalam kemungkinan untuk terjadinya dan akan mengenainya itu akan diberikan kemudahan ketimbang yang jarang gitu. Jadi ketimbang yang yang jarang gitu. Jadi ketimbang yang jarang. Ini diantara hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan diantara keduanya. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan diantara keduanya. Kemudian dikatakan pendapat yang atau hikmah yang ketiga bahwa kencing perempuan itu jatuh kepada satu tempat ya. Tetapi kencing laki-laki golibnya itu ke banyak tempat. Ya, artinya kalau kencing ya menuju satu tempat. Kalau laki-laki itu artinya karena ada gerakannya maka ia tidak kepada satu tempat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudahan apabila ya artinya kepada tempat yang banyak maka dicukupkan tadi dengan cara untuk menyemburkan saja, tidak dicuci gitu, tidak digosok dan sejenisnya. Berbeda dengan perempuan satu tempat. Maka di sini ihwatu iman rahimakumullah. Para ulama mengatakan, ya, al masyaqqatu tajlibu taisir. Ya, maka diambil kaidah syara, ya, kaidah dalam kaidah usul ataupun kaidah fikih di mana para ulama mengatakan apabila ada kesulitan maka datang kemudahan. Artinya apa? Di dalam syariat ini ketika datang sesuatu yang memberatkan kepada umatnya ini maka datang kemudahan. Contoh, Sholat ketika mukim dengan safar berbeda. Hukum saum ketika mukim dengan safar berbeda. Jumlah sholat ketika mukim dengan ketika safar berbeda. Nah, maka ini menunjukkan apa? Bahwa agama ini agama yang mudah. Tidak akan pernah memberatkan kepada umatnya. Oleh sebab itu dikatakan umat ini khairu ummah. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena umat ini mampu melaksanakan agamanya. Jadi, karena umat ini adalah mampu melaksanakan agamanya. Kenapa mampu melaksanakan agamanya? Karena ya syariat Islam itu mudah. Jadi syariat Islam itu apa? Syariat Islam itu mudah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala, ya di mana saja berada sahabat roja yang dimuliakan oleh Allah taala. Ini ya merupakan keindahan dari agama ini dan kemudahan dari agama ini. Dan pendapat yang roji bahwasanya kencing anak laki-laki tetap apa tetap najis ya. Ikhwati iman rahimakumullah. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang lain, ya. Yaitu tentang yang membatalkan wudu. Ya. Di mana di dalam hadis ini, dalam bab ini tinggal satu hadis lagi berkaitan dengan masalah fitrah. Dan di sini kita baru menjelaskan yang membatalkan wudu itu ada tiga. Ya, di dalam hadis ini yang membatalkan wudu itu ada tiga, yaitu pertama keluar madi, ya Kemudian kedua keluar angin, ketiga adalah kencing. Nah, kita akan menjelaskan apa saja yang membatalkan wudhu. Ya. Jadi untuk mengingat bagi pemula ya, sebab yakin yang mendengarkan radio ini tidak semuanya ya orang yang udah paham ataupun orang yang udah lama mengaji, tetapi banyak di antara kita adalah orang awam. Maka kita akan jelaskan apa saja yang membatalkan wudhu. Ya. Yang membatalkan wudhu berdasarkan penjelasan para ulama ada dua. Ada yang ijma para ulama bahwa itu membatalkan wudhu. Ada di antaranya yang terjadi perbedaan di antara para ulama membatalkan wudhu. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Maka kita akan bahas dulu yang ijma para ulama bahwasanya itu adalah membatalkan wudhu. Yang pertama, yang ijma para ulama membatalkan wudhu adalah kulumah ma sabila ini. Yaitu setiap yang keluar dari dua jalan. Jadi setiap yang keluar dari dua jalan. Ya. Yaitu dengan cara disengaja. Yaitu apa saja yang keluar dari dua jalan ini? Ya. Yang pertama al-baul, al ghoid ya. Al-madi, al-wadi, ar-rih, ya. Al-mani. yang keluar dari dua jalan, yang ini sesuatu yang mu'tad. Artinya sesuatu yang sifatnya perkara-perkara yang biasa di seluruh kalangan manusia. Pertama, kencing, ya, kemudian al-baul, al-baul, al-goid, ya. kemudian rih, angin, kemudian madi, kemudian mani, kemudian wadi. Ini tiga hal ataupun berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam hal ini perkara yang biasa terjadi pada Bani Adam. Ini keluar. Apabila keluar maka ini membatalkan wudhu. Ya. Dan hadis-hadisnya kita telah jelaskan ya dalam hadis yang pertama juga udah ya. Yaitu layak balullahu salata ahadikum ida ahdas hatta yatawaddah. Dan hadis-hadis yang lain. Dan ayat-ayat juga telah menjelaskannya. Kemudian kaidah yang kedua adalah setiap yang diwajibkan untuk mandi. Yani kullu ma aujaba guslan aujaba wudu. Setiap yang mewajibkan mandi adalah mewajibkan wudu. Artinya itu otomatis adalah apa maksudnya? Setiap yang mewajibkan mandi berarti itu adalah membatalkan wudhu. Seperti apa? Ya tadi aljima yaitu jima. Ya. Kemudian apa? al istilah ma'a khurujil mani. Itu secara otomatis adalah khurujul mani, keluar mani dan jima. Dan jima. Kemudian termasuk apa? Al-haid wan nipas. Haid dan nipas. Jadi ini adalah haid dan nipas. Walaupun mungkin bisa dimasukkan kepada poin yang pertama. Tetapi ini lebih khusus ya. Artinya yang wajib mandi. Yang wajib mandi. Kemudian di antara yang terjadi ijma adalah zawalul akli bil juni bil jununi awal ijma, Itu hilangnya akal, baik dengan sebab gila ataupun pingsan. Ya. Dan ini ijma sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Muntir dan Imam Ibnu Kudama. Jadi kalau orang itu pingsan lama kemudian bangun lagi maka itu dianggap batal ya atau gila. Kemudian diantaranya adalah ar yaitu murtad. Maksudnya apa? Apabila orang itu masuk Islam atau muslim kemudian dia setelah berwudu lalu dia itu mengucapkan kekufuran ataupun dia itu murtad. Kemudian dia masuk Islam lagi umpamanya. Maka batal wudunya. Artinya tidak sah dengan wudu yang tadi, dia mesti berwudu lagi. Kenapa? Sebab amal orang kafir adalah tidak diterima. Jadi amal orang kafir adalah tidak diterima. Jadi ini apa? E, perkara yang ijma bahwasanya itu adalah membatalkan wudhu. Bahwasanya itu adalah membatalkan wudhu. Ya, kita paham ini adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nah, sekarang poin-poin yang terjadi perbedaan para ulama apakah itu membatalkan wudhu atau tidak. Nah, kita akan jelaskan dari poin yang tadi, umpamanya apa? Khurujud dud. Keluar cacing. Atau khurujul al-hajar minad dubur. Keluar batu ataupun keluar ya cacing umpamanya. Dari dubur kita. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Yang rajih Allah alam bahwasanya itu adalah membatalkan wudhu. Kenapa? Sebab secara otomatis akan diikuti dan disertai dengan al ya ketika keluar dari belakang dan itu mesti ya terjadinya. Ya. Kemudian sekarang apa? Al baul wal goit dengan apa? Dengan sebab amalia jirohia Kalau dioperasi umpamanya dan dikeluarkannya bukan dari jalan dubur dan kubul seseorang kencing ataupun beraknya. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Jadi membatalkan wudhu atau tidak? Walau alam itu adalah membatalkan wudhu tetapnya. Jadi membatalkan wudhu. Kalau ia itu dioperasi dan keluar kencing dan ya dia berak bukan ke duburnya ataupun bukan dengan kekuburnya maka itu pun membatalkan wudhu. Kemudian ihwati iman rahimakumullah yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan apa? Aklulah mil ibil. Hukum memakan daging unta. Ya. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya. Di sini ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hukum memakan daging unta. Ada yang mengatakan bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu. Ya. Baik, ya, ya, di gimana saja maka itu membatalkan wudhu. Yang kedua, tidak membatalkan wudhu. Ya. Tidak membatalkan tidak membatalkan wudhu. Yaitu dinisbatkan kepada jumhur ulama. Ya, dinisbatkan kepada jumhur ulama. Ini kaul Imam Syafi'i, kaul Imam Malik, dan Imam ya, As-Sawri. Ya. Itu tidak membatalkan wudhu. Jadi tidak membatalkan wudhu. Nah, sedangkan pendapat yang tadi mengatakan membatalkan wudhu. Yaitu pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan salah satu riwayat dari Imam Syafi'i dan pendapat Yahya Ishaq ibn Hawai dan pendapat Ibn Huzaimah, pendapat Ibn Mundir, Imam Baihaki dan yang lainnya. Ya. Dan ini dinisbatkan kepada jumhur ahlul hadis, kepada jumhur ahlul hadis dan jumhur para Sahabah. Ya, seperti pendapatnya Zaid Ibn Sabit, ya, Abdullah bin Umar, Abi Musa al-As'ari, Aisyah radhiyallahu taala anha, Abi Thalhah Abu Hurairah dan yang lainnya. Dan yang roji adalah membatalkan wudu, Sebab ada hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ana tawadu min luhumil gonami kolanaan. Ana tawadu min luhum apuan ana min luhumil ibil kolanaan. Ana tawadu min luhumil gonam kola syi'ta. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dengan bunyi hadis, apakah berwudu dari makan unta, daging unta? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya. Ya. Apakah berwudu dari makan daging kambing? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya kalau mau. Itu dalam hadis Jabir bin Samurah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini secara sorry, secara jelas mengatakan bahwa apa? Bahwa memakan daging unta adalah membatalkan wudhu. Jadi memakan daging unta adalah membatalkan wudhu. Sedangkan kalau kita memakan daging sapi, apa daging kambing, maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau memakan daging kambing tidak membatalkan wudhu, sebab dalam hadis ini jelas ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau mau saja. Jadi kaul mau saja. Ya. Nah, sedangkan dalam hadis ataupun pendapat yang mengatakan tidak batal, mereka berdalil dengan hadis ya. Maimunah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan, thumma sholat walam yatawadda. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memakan daging di sisinya, yaitu apa paha. Kemudian beliau sholat memakan paha dari ya, yaitu memakan daging dari pahanya. Kemudian beliau sholat dan dia tidak berwudu. Kemudian dia sholat, dia tidak berwudu. Dan hadis Abu Ibnu Abbas dalam Sahih ini. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akala katib syatin Suma sholat walam yatawadda. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging, artinya pahanya dari kambing. Lalu beliau sholat dan dia tidak berwudu. Maka kita katakan hadis ini adalah umum dan ditaksis dengan hadis tadi. Itu hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Maka yang roji adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya memakan daging unta itu adalah batal Ya, sama saja kita memakannya di sate ataupun kita di rendang ataupun kita digoreng ataupun yang lainnya. Itu sama karena tidak ada penghususan. Kemudian yang selanjutnya hukum menyentuh istri. Hukum menyentuh wanita. Karena kalau menyentuh wanita saya kira ya bukan berbicara batal tidak batal, hukumnya adalah haram gitu. Yang dimaksud ya yang golimnya adalah menyentuh istri. Ya, hukum menyentuh wanita istri hukum bersentuhan dengan istri, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Nah, di sini para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan wudhu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudhu, ada yang mengatakan membatalkan wudhu kalau dibarengi dengan syahwat. Ya. Ini berawal dari perbedaan dalam memahami firman Allah Ta'ala. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Ya, apakah lamsu di sini bimakna al-jima ataupun al-lamsu di sini bimakna yaitu al-mumasah faqat. Abdullah bin Abbas yang merupakan sebagai mufassir hadhil ummah, beliau memaknai kalimat lama adalah bimakna al-jima. Yaitu bimakna al-jima. Yaitu yang artinya adalah jima. Ya, jadi yang artinya adalah apa? Jima. Ya, ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala Tetapi riwayat dari Abdullah bin Umar beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan lah masa di sini ada lam subimana almas sufakat. Artinya menyentuh saja. Ya. Maka terjadi dua pendapat. Ya. Yaitu pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudhu sama sekali. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Atta, pendapat Imam Hasan al-Basri ya. Kemudian Imam Mashruq Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan di sini adalah tarjih muhakkikin. Tarjihnya para muhakkikin seperti yang pemimpin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya dan para ulama hari ini. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan membatalkan wudhu sama sekali, artinya kalau menyentuh istri adalah membatalkan wudhu. Ya. Dan ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan ini adalah pendapat Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan juga kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berdalil dengan ayat ini, dengan bahir ayat ini awla mastumun nisa. Tetapi pendapat yang rajih wallahu alam itu pendapat yang mengatakan tidak batal Walaupun Imam Ahmad pertengahan. Beliau mengatakan kalau menyentuhnya dengan syahwat yang memungkinkan nanti keluar madi, maka itu adalah membatalkan wudhu. Jadi Imam Ahmad ini e, pendapatnya kenapa kalau dengan syahwat? Kenapa? Karena menyentuh istri itu akan memungkinkan ke keluar mani ataupun keluar madi gitu. Jadi orang yang kuat syahwatnya ima keluar mani ataupun dia keluar madi ketika ia menyentuh istrinya. Tetapi pendapat yang roji bahwasanya menyentuhnya saja itu tidak membatalkan wudhu. Adapun masalah nanti keluar madi ataupun keluar mani bukan, bukan berbicara masalah menyentuhnya, tetapi itu adalah berbicara dari hukum keluarnya. Gitu. Kenapa kita merujukkan tidak membatalkan wudhu? Nah, pertama kita akan lihat dalam firman Allah Taala ya, dalam surat yang kelima ayat 6 ya, ataupun dalam surat al maani eh, uh, ayat ya 40. 40-an ya itu. Di mana di sini kita lihat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita tayamum. Fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Pembolehan tayamum itu untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Maka ayat ini mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa maka dalam ayat ini seolah-olah Allah taala membagi ya Contoh, yaitu apa? Au ja'ahdukum dokuminal ghaiti ini ada hadas kecil. Au mas tumunisa, maka ini adalah hadas besar. Jadi seolah-olah kalau dikatakan au mas tumunisa di sini adalah cuma hadas kecil yaitu bersentuhan maksudnya. Maka ayat ini tidak berbicara tentang apa? Tentang pembolehan tayamum dari hadas besar. Tetapi ketika dimanai oleh Abdullah bin Abbas, aulamas tumunisa di sini adalah hadas besar yaitu jima, maka menunjukkan bahwa senyata yamum itu adalah sah dan boleh untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Dan ini jelas ya apa hujah kuat ya. Kemudian antaranya adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti umpamanya putu hadis Aisyah an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Palamastu yadi ala batni kodamaihi. Di dalam hadis dinyatakan Aisyah radhiyallahu taala berkata, satu ketika aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mencari-cari karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisinya dan dalam gilirannya, tetapi tiba-tiba Aisyah kehilangan pada waktu malamnya. Ya maklum perempuan ada cemburu, ini ada tidur di mana? Jangan-jangan tidur di istri yang lain, mungkin seperti itu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya dan Aisyah radhiyallahu taala mencari-cari. Kemudian tiba-tiba karena cuaca apa? kondisi gelap, ya, maka tiba-tiba mengena tanganku kepada tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengena kepada tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan sholatnya. Menunjukkan apa? Bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, hadis yang kedua juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika sholat itu dan kondisinya itu sempit dan Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi sutroh. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri maka Aisyah itu melonjorkan kakinya dan apabila akan sujud maka Rasul mencubit Aisyah dan Aisyah radhiyallahu taala mengangkat kakinya. Artinya melipat kakinya. Maka dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam mencubit Aisyah Adapun ihtimal punya kemungkinan ada penghalang dan sebagainya, maka ini ya ihtimal yang doib, ya, ihtimal yang lemah. Ya. Tetapi apa? Intinya adalah menyentuhnya. Kemudian dalam sebuah hadis juga dikatakan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila salati walam yatawabba. Dalam satu hadis juga dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencium salah seorang di antara istrinya, kemudian dia keluar untuk sholat dan dia tidak berwudu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya ditanya, lalu Aisyah itu ketawa. Ternyata mungkin beliau yang dilakukan ataupun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang terakhir juga merupakan taumul balwa, bahwasanya para sahabat suka pulang ke, ke rumahnya. Para sahabat suka pulang ke istrinya dan tidak dimungkinkan ketemu bersentuhan, mungkin juga mencium istrinya dan sebagainya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkannya. Dan dalam kaidah usul fikih kita mengetahui yaitu apa? Tarkul bayani pimakomil hajati yajuz. Yaitu meninggalkan penjelasan dalam waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Jadi ketika ini dibutuhkan untuk dijelaskan bahwasanya bersentuhan dengan istri ini batal atau tidak, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan dan tidak memerintahkannya, menunjukkan hukum asalnya adalah tidak apa-apa. Karena dalam kaidah usul kita mengatakan apa? Al aslu baro'atul asliyah. Itu asal itu bebas perkara. Itu asal itu adalah bebas perkara. Kemudian satu lagi lah. Eh, sebelum kita membuka soal jawab, perkara-perkara yang ikhtilaf para ulama membatalkan wudu atau tidak. Yaitu lamsul farji, yaitu menyentuh faraj. Nah, menyentuh faraj membatalkan wudu atau tidak? Ya, di sini memang ada dua hadis. Ada hadis Busrah, ada hadis Tolki Ibnu Ali. Dua hadis ini berbeda. Hadis Busrah mengatakan bahwa menyentuh zakar adalah batal. Yang dilihat oleh Imam Khomsah dan yang lainnya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masadakaruhu faliyatawabbo." Barang siapa yang menyentuh zakarnya maka berwuduklah. Sedangkan dalam hadis Tolki Ibnu Ali kalau berkata seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala masatu dzakari" atau qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fi sholati, wudu?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, innama huwa bad'atun minka." Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Aku menyentuh dakar, Ataupun seseorang menyentuh dakarnya dalam sholat. Apakah baginya wudhu? Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, tidak. Sungguhnya itu hanya bagian dari badan kamu, katanya. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, dengan sebab adanya dua hadis ini maka ada tiga pendapat paling tidak. Pendapat yang pertama yang mengatakan batal menyentuh dakar. Ya. Karena memakai hadis busrah dan ia menganggap doibnya hadis tolki. Ada yang mengatakan bahwasanya batal. Beliau meng, ataupun pendapat ini memakai hadis Tolki ibn Ali. Itu yang mengatakan tidak batal. Jadi yang mengatakan tidak batal menggunakan hadis Tolki Ibn Ali. Tidak batal menyentuh dakar. Adapun yang pertama yang mengatakan batal memakai hadis Busra. Pendapat yang ketiga yang mengatakan menjama. Kedua-duanya disohikan hadisnya. Yaitu apa? Berwudu dari menyentuh dakar hukumnya mustahab. Jam'an bainal adillah. Yaitu menggabungkan di antara dua dalil. Maka barang siapa yang mengamalkan dan mensohikan dua hadis, maka imma dia itu mengambil torikotun nasih mansuh, apabila diketahui, mana yang lebih dahulu, Apabila tidak diketahui nasih mansuh, maka menempuh jalan al-jam'u, torikotul jam'i. Dan tentunya apabila mensohikan kedua-duanya, yaitu hadis solhi, kemudian hadis busur adalah sohi, dan tidak diketahui apa? Tidak diketahui mana yang lebih awal di antara keduanya, maka gampang yaitu cara menjama di antara keduanya. Bahwa apa? Bahwa menyentuh dakar itu tidak membatalkan wudhu, tetapi disunahkan untuk apa? Untuk berwudhu. Tetapi barang siapa yang menempuh torikotu tarjih. Yaitu torikotu tarjih. Artinya mana yang lebih kuat di antara dua dalil ini? Maka ada yang merojihkan hadis Tolki, ada yang merojihkan hadis Busroh. Tetapi wallahu alam, apabila kita menempuh torikotut tarjih, maka hadis Busroh adalah lebih kuat dari beberapa sisi. Di mana hadis Busroh ini dikuatkan oleh beberapa jalan yang lain. Ya. Jadi dikuatkan oleh beberapa jalan yang lain. Ya. Jadi ada riwayat-riwayat yang lain seperti dalam ya, Sunan Baihaki dan yang lainnya dalam Sunan Baihaki dan yang lainnya yaitu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan itu apa wajib ya untuk mencuci apa berwudu ya jadi berwudu dari menyentuh apa menyentuh dakar jadi berwudu dari menyentuh dakar nah ini eh, hadis-hadisnya karena ya ada ya dalam riwayat-riwayat yang lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man masadakaruhu faliyatawaddo ya barang siapa yang menyentuh dakar maka berwudulah jadi maka apa berwudunya. Nah, kita akan lihat beberapa hadis ya yang apa menunjukkan bahwasanya e, menyentuh zakar ini adalah membatalkan wudu. Artinya menyentuh zakar membatalkan wudu. Kita akan lihat ya. Ya di antaranya tadi hadis Busroh ya. ya. Kemudian ya dalam riwayat yang lain ya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullahu taala ya. Kemudian yang diriwayatkan juga oleh imam yang lainnya. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wanita yang mana saja jadi termasuk ya bagi wanita juga apabila menyentuh dakar maka ia itu adalah mesti apa berwudu. Ya. Di mana dinyatakan wanita yang mana saja apabila dia itu menyentuh zakarnya maka baginya apa? E, untuk apa? Untuk berwudu. Maka baginya adalah untuk apa? Berwudu. Maka baginya adalah untuk berwudu. Nah, ihwat iman rahimakumullah, ya. Maka jelas ya bahwa hadis yang menyatakan batal itu ada syawahidnya. Artinya lebih banyak syawahidnya, lebih banyak apa? jalannya. Yang ketimbang yang mengatakan tidak. Dan dimungkinkan bahwa hadis apa? Hadis Tolkil bin Ali ini karena ketika waktu itu ditanyakan oleh seorang penanya ketika dalam sholat. Maka yang mengatakan batal kemungkinan di situ adanya hail. Itu adanya apa? Adanya penghalang. Karena orang itu sedang apa? Sedang sholat, maka tidak mungkin memegang dakarnya sekaligus. Ya. Jadi memegang dakarnya apa? Sekaligus. Ini ihtimal yang dibawakan oleh pendapat yang mengatakan apa? Mengatakan batal. Jadi yang mengatakan apa? Ia mengatakan batal. Ya. Maka apakah bagi laki-laki saja ataupun bagi perempuan? yang roji bagi perempuan juga sama. Sebab dalam riwayat yang lain ada riwayat yang untuk perempuan. Jadi riwayat yang untuk perempuan. Nah, maka ini adalah dua pendapat ataupun tiga pendapat. Jadi pendapat yang mensohikan kedua hadis ini berarti mustahab. Ya. Pendapat yang merojihkan ya, hadis busrah. Maka itu adalah jelas apa? Membatalkan wudhu. Jadi membatalkan wudhu. Eh, sampai di sini dulu ya kita uh, membahas sebagiannya belum kita sempurnakan. Ya barangkali dari pertanyaan-pertanyaan akan kita sempurnakannya. Baik pendengar ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qaradah Allah taala. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار Roja Radio Dakwah alusinna Wal Jamaah Lidzakirina wadzakirat Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian ilmiah pembahasan dari faidah dan pelajaran yang bisa diambil dari kitab hadis Umdatul Ahkam dan untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya kami persilahkan dan kami harap sesuai materi yang kita kaji pagi hari ini. Tapi kita angkat teleponnya pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa kamu di mana? Ini dari Umi Maisha di Jati Asih. Baik, silahkan. Begini Ustaz, e, bagaimana cara mencuci kotoran anak yang buang air di celana? Taip. Halo? Itu saja. Ya, ya, ya. Yang satu lagi Ustaz ya. ya. ya. E, di kamar mandi kan kolamnya pakai kolam ini Ustaz. yang e, apa bahannya plastik itu ya yang ada di material itu Hmm. Nah itu kalau terkena uh, kotoran cicak itu najis nggak ya Ustaz? Oh, iya. itu saja. Kadang saya suka ini. Iya. Iya, ya. bisa kita dapat. Silakan. Iya, artinya dicuci aja celananya. Kalau apa? E, anak kecil itu kencing, yang jelas kalau kencing kan itu susah untuk apa? Tidak bisa gitu hanya dengan cara yang tadi gitu ya. Eh kalau dengan celana gitu karena ya tentunya kalau celana itu akan kena semuanya gitu jadi tidak susah kalau hanya di apa percikan aja di percikan ya. artinya kalau seperti itu dicuci ya dan diganti kalau, yang baru ya saudara nah, diganti dengan yang baru gitu kemudian yang kedua tentang cecak ya e, tahi cecak itu tidak najis ya Taip. Kembali bagi para pendengar ujian, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Ya, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Fauzi dari Pasar Minggu. Baik, silakan Pak Fauzi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau orang apa mengada, main musik di masjid sama makan-makan seperti apa majelis zikir gitu yang ada musik hadrohnya gitu, Pak Ustaz? Iya. Nah, marhabanan istilahnya, Pak ya. Itu aja. Iya, baik. Makasih, Pak Ustaz. Salam. Ya musik ya di mana saja tidak boleh gitu. Jadi musik di mana saja tidak boleh. Baik di luar ataupun apa di dalamnya. Itu jelas ya. Hukumnya tidak boleh. Cuma tentunya apa? Melakukan kemaksiatan itu akan bertingkat-tingkat juga tergantung tempatnya. Oleh sebab itu, orang yang melakukan maksiat ketika di areal Masjidil Haram dan di area Masjid Nabawi itu dilipat gandakan dari segi dosanya. Ya. Maka demikian juga kalau orang melakukan apa kemaksiatan di tempat yang lain dengan tempat yang khusus itu ya ada ya. Artinya di situ bagaimana orang melakukan kemaksiatan di tempat yang dihormati gitu kan. Ya artinya yang memain musik ya, di luar ataupun di masjid tidak boleh. Baik. Kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya di line telepon silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Eko di Rolum. Baik, silakan Eko. Barakallahu Ya. Uh, gini Ustaz, Anak kurang paham dari yang terakhir itu untuk penegasnya tentang orang yang menyentuh zakar itu itu maksudnya kalau yang membatalkan itu kalau secara langsung atau kalau dengan pelapis kain itu uh, bagaimana gitu Iya. Nah, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Jadi yang dimaksud kalau ada terhalang itu kan tidak batal. Tetapi yang dimaksud menyentuh ini adalah menyentuh langsung ya. Dan hadis-hadis ataupun hadis busrah itu itu dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya. Di antaranya adalah hadis Ummu Habibah ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masafar farjahu faliyatawaddoh." Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Barang siapa yang menyentuh dakarnya maka berwudulah. Ini riwayat Ummu Habibah. Juga ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala man abdo biyadihi ila dakarihi falaysa dunahu sitrun faqad wajaba alaihi wudu. Jadi barang siapa yang mengenakan tangannya ke dakarnya dan tidak ada penghalang maka wajib baginya wudhu. Ini tentunya e, sanad sanadnya ya penguat penguatnya walaupun hadis-hadisnya memang ada mutakallam. Kemudian hadis Amr bin Su'aib an abihi an jadihi Ayu rajulin masat farjahu faliyatawabba wa ayu imra'atin masat farjaha fal fal tatawabba. Jadi di sini menunjukkan apa? wanita yang mana saja atau laki-laki yang mana saja yang dia menyentuh dakarnya maka dia berwudu dan perempuan yang mana saja yang ia menyentuh dakarnya maka ia berwudu ya. Dan di sini juga mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau seorang ibu menyentuh dakar anaknya ya. Seorang ibu menyentuh dakar anaknya, maka Allah alam tidak wajib untuk berwudu ya. Kenapa tidak wajib untuk berwudu? Karena dalam hadis man dakarohu jadi barang siapa yang menyentuh, menyentuh dakarnya, di sini ada khususia, yaitu khususia. Dan Allah alam ini pendapat yang roji, pendapat yang kuat bahwa menyentuh dakar adalah membatalkan wudhu. Taib. Kita angkat satu penelpon kembali sebelum kita angkat dari pesan singkat. Di Assalamualaikum. Taib. Terputus. Satu pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di uh, eh, Pulau Bunyu Kaltim. Kalimantan hmm. Timur ya. Oh iya, Pulau Bonyo. Baik. Dari Bapak Ghazali, bagaimana berkenan dengan tadi hadis Arabi? Apakah cara membersihkan tanah yang terkena kotoran hewan, hewan yang diharamkan, anjing, apakah sama cara membersihkannya atau mensucikannya dengan seember air seperti pada hadis Anas bin Malik tadi? Kalau Ustaz. terkena kencing anjing itu ya? Iya. Iya. Ya bagi orang yang berkeyakinan bahwa kencing anjing adalah najis, maka dibersihkan seperti tadi. Allah karena intinya adalah membersihkan najis gitu. Jadi yang diharamkan dagingnya. Allah a'lam. Baik. Saya kita dari telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa kamu di mana? Uh, dengan Ibu Alin di Cilangkap. Baik, silahkan. Uh, eh, Ustadz, saya uh, mau bertanya. Yeah. Saya kan uh, habis melahirkan dan ikut KB. Uh, KB itu yang suntik tiga bulan. Hmm Nah, selama setelah suntik itu aku haid. Haid itu awalnya dari tanggal 8 Februari sampai saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan, uh, kan itu kan uh, udah cukup lama, aku boleh sholat atau tidak? Bu, he, nah, bukan head nipas mungkin ya, eh, nipas itu namanya tadi. Uh, terus uh, aku boleh sholat atau tidak? Kalau misalnya boleh, cara membersihkannya aku tahu kan harus mandi ya Ustadz ya. Mm -mm. Nah kalau mandi itu aku kan bekerja, gimana nanti kalau di kantor gitu? Enggak, ya. Uh, uh, terus ya. saya pertanyaan itu, dulu. Pada saat itu uh, -huh. juga berhubungan atau tidak? Ya, Sebentar Umi ya, ditanya dulu. Ada, saya mau taps nanya dulu ya uh, untuk di. Jadi ini kan melahirkan itu ya. Ibu. Halo. Ya, ibu kan tadi baru melahirkan gitu. Iya betul. Uh, masalah KB-nya itu nggak jadi masalah, bukan bukan sesuatu yang ditanyakan kan? Yang ditanyakannya itu sekarang keluar darah udah tiga bulan gitu. Iya, jadi aku mm -mm. udah habis masa nifas. Iya. uh, uh, jadi aku uh, eh, yeah. pas KB itu setelah. Iya ya udah. Uh, uh, masa nifas. Pertanyaannya begini bu, yang mudah supaya saya juga nggak kesulitan jawabnya. Jadi ini Toriko bertanya kepada siapa saja bukan kepada ibu. Mestinya iya. ibu tanya begini, bagaimana hukum keluar darah setelah habis pak masa nipas itu. Iya. Jadi itu hukumnya. Jadi bagaimana sikap ibu ketika keluar darah terus setelah habisnya masa nipas? Nah, jawabannya apabila seseorang itu seorang wanita ya dia keluar darah terus ya setelah ia itu apa eh, nipas ya setelah melewati 40 hari Ya, bahkan sampai tadi ibu bertanya sampai tiga bulan, apa yang harus dilakukan oleh ibu? Darah ini adalah bukan darah nipas ya. Tetapi darah itu dinamakan dengan darah istihaboh Jadi itu dinamakan dengan darah apa? istihaboh Ya. Bagaimana orang yang istihaboh Ya. Orang yang istihaboh sikap apakah yang harus ia lakukan? Maka bagi ibu itu kembali kepada kebiasaan ibu terdahulu. Maksudnya begini, kalau ibu itu tertimpa penyakit istihadah yaitu keluar darah terus-menerus, maka kembali kepada hukum awal. Maksudnya begini, apabila ibu itu biasa head sebelum melahirkan ini pada awal bulan, tujuh hari umpamanya, maka bagi ibu tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh jima selama tujuh hari itu. Apabila terkeluar dari tujuh hari ini, maka ibu itu wajib mandi, wajib sholat, wajib saum apabila dalam waktu saum dan boleh untuk berjima. Jadi dan boleh untuk apa? Berjima. Dalilnya mana? Ya dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Ja'at Fatimah binti Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athur. afa ada ussolata qala la inna madzalika irkun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatu kifada sholata wa idza adbarat faghsili an kidami thumma salli. Datang seorang wanita yaitu Fatimah binti Abi Hubaysh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata wahai Rasulullah aku seorang wanita yang keluar darah terus dan tidak suci-suci Apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak, tetapi itu hanyalah penyakit dan bukan haid. Tetapi apabila datang waktu haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Dan apabila pergi waktu haidmu, maka mandilah dan bersihkanlah darah darimu dan ber, dan tunaikanlah sholat. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi orang yang terkena penyakit, istihabah maka salah satu jalannya ia kembali kepada adahnya, kembali kepada kebiasaannya. Kalau ibu biasa head sebelum nipas ini, sebelum punya penyakit ini, tujuh hari dalam awal bulan, maka bagi ibu itu untuk menahan tidak sholat, tidak saum, tidak jima selama tujuh hari. Setelah itu baru apa ibu sholat. Atau dimungkinkan ibu biasanya sebelumnya itu di akhir bulan. Kalau ibu di akhir bulan itu suka haidnya di akhir bulan, maka tinggalkan sholat di akhir bulan itu. Yang biasa ibu sebelumnya apa? Haid itu. Sebelumnya haid. Nah, atau kalau ibu itu apa tidak punya kebiasaan, maka ibu kembali kepada warna darahnya. Jadi ibu bisa membedakan dengan warna darah. Sebab warna darah head itu adalah hitam, sedangkan warna darah istihabah itu merah. Di dalam hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna damal haidi damun aswadu yu'rab wa inna damal istihawu dam ahmaru yu'rab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang hitam diketahui dan darah istihawu itu darah yang merah. Jadi ibu bisa memisahkan apabila ibu itu melihat darah hitamnya delapan hari, maka delapan hari itu tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh jima. Dan apabila melihat perubahan darah, maka dikala itu ibu mandi dan boleh berjima, boleh untuk apa? Boleh untuk sholat dan saum. Nih kalau ibu bisa memisahkan antara warna darahnya. Nah, nah dimungkinkan sekarang ibu sebelumnya juga nggak jelas headnya umpamanya dan tidak memiliki warna yang berbeda ini tiga bulan ini umpamanya warnanya begitu saja gitu ibu akan merasa kebingungan ini artinya apa tidak punya kebiasaan sebelumnya ya yang kedua tidak punya bentuk darah gitu ya. Maka bagaimana bagi ibu? Ya, bagi ibu adalah mengambil keumuman wanita yang haid. Gitu. Jadi wanita yang haid dan yang terbagus para ulama mengatakan ibu meng mengambil orang yang terdekat dari keluarga biasa kebiasaannya berapa? Dan ini diambil dari hadis Hamnah ibnu Jahshin. Itu apa? Bagi orang yang istihaboh itu dia sholat selama 23 hari dan meninggalkan sholat selama tujuh hari. Nah, ini apa? Kaidah apabila ibu tertimpa penyakit yang tadi. Ini jawaban yang pertama berkaitan dengan masalah tadi. Artinya apa? Ima ibu kembali kepada kebiasaan kalau ibu punya kebiasaan sebelumnya. Kalau tidak punya kebiasaan tapi ada warna darah yang berbeda, maka seukuran warna darah hitam ibu meninggalkan sholat, meninggalkan saum dan meninggalkan jima. Nah, setelah itu baru. Kalau tidak maka kembali kepada keumuman wanita. Nah berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah KB tadi. Jadi berkaitan dengan masalah KB, ya apabila asal hukumnya itu tidak boleh dilakukan ya. Dan boleh dilakukan, ya pertama ya karena asalnya itu tidak boleh kita melakukan yang menahan kehamilan itu tidak boleh ya. Jadi menahan kehamilan itu tidak boleh. Para ulama pun membolehkan kalau punya tujuannya itu itu pun hanya rukhsah saja dan itu pun masih ada khilaf di kalangan para ulama yaitu apabila bertujuan untuk tahdidun nasal yaitu untuk menjarangkan apa keturunan tetapi bukan karena takut masalah rizki bukan takut masalah harta ya tetapi hanya karena umpamanya lemah kondisinya dan apabila tujuannya ini umpamanya karena lemah ya kondisi ibu itu lemah tidak mampu umpamanya ya mengurus banyak anak kemudian punya tujuan untuk Tandi munasal artinya di sini dari segi pendidikan dan sebagainya. Ya, ini pun masih dibicarakan oleh para ulama. Dan seandainya pun dilakukan dengan alasan ini, maka mesti ada dua syarat lain. Syarat yang pertama izin suami. Syarat yang kedua bahwasanya ini harus berdasarkan penelitian dokter yang terpercaya gitu. Jadi menggunakan tadi obatnya karena kadang tidak tepat gitu obatnya itu. Penggunaannya alatnya itu tidak tetap, tidak tepat gitu ya tidak tepat sebab kadang-kadang sekarang asal-asalan itu penggunaan obat itu ya tidak sedikit itu apa dokter memberikan obat yang salah ya tidak sedikit oleh sebab itu kepercayaan ya kita kepada apa kepada hal-hal seperti ini harus harus apa harus harus betul-betul ya berdasarkan kaidah-kaidah yang benar Allah Allah Baik, Ustaz, selanjutnya kita angkat dari pesan singkat. Ustaz, anak uh, anak perempuan usia 2 bulan dan ya. kalau kencing banyak sampai membasahi kasur sementara kasur tidak mungkin untuk dicuci apakah jika anda tidur di kasur itu terkena najisnya Jazakallah jazakallahu khair enggak kita ya bisa untuk dipanaskan ya artinya dijemur ya sebab apa ya kita mengetahui bahwasanya ya apa kencing ataupun sejenisnya itu dengan udara dan dengan itu bisa bisa hilang gitu jadi apa bisa bisa hilang dan kalau kita mengetahui takut itu terkena maka kita kasih apa? Kasih apa? Penghalang gitu. Supaya tidak mengenai kepada kain kita ataupun bapak baju kita. Sebab tentunya apa hilangnya najis itu dengan hilangnya ain ataupun hilangnya warna ataupun hilangnya apa baunya. Jadi apa hilangnya najis itu apabila hilang zatnya ya imma hilang zatnya itu sendiri ataupun hilang baunya ataupun hilang apa? hilang warnanya. Maka apabila hilang dengan tanpa alat pun apabila sesuatu itu hilang maka pendapat yang rojih itu adalah apa? Berarti najis itu telah apa? Telah hilang mulu alam. satu pesan singkat kali dari Ukti Fauzia di Depok. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan kita sudah betul-betul menjaga ketika buang air kecil tidak terciprat. Kemudian uh, uh, tidak terciprat celana atau baju tapi tanpa kita sadari air kencing itu terciprat uh, ke celana atau baju Ustaz. Ya, artinya kalau kita mengetahuinya dengan ainul yakin, mengetahuinya dengan keyakinan bahwa e, mengenai kain kita, mengenai celana kita, maka apabila ada pakaian kita mesti diganti ketika akan sholat. Gitu ya. Dan dibersihkan ketika kita akan apa? Sholat. iman diganti ataupun dibersihkan ketika akan sholat. Tetapi kalau hanya perasaan saja, maka di sini tidak boleh kita bersumber dan bergantung kepada hukum Eh, apa menetapkan sebuah hukum dengan prasangka semata. Prasangka semata. Dan apabila tidak ada lagi kain ya, karena kita juga akan berbicara nanti dalam sebagian masalah hukum syurutus salat. Yaitu apabila seseorang itu tidak ada kain lagi kecuali kain yang najis ya. Apakah dia salat dengan kain yang najis? Ataupun dia itu menangguhkan salat sampai dia mendapatkan kain yang apa yang suci ataupun bahkan dia itu boleh sholat walaupun urianan walaupun dia apa telanjang maka pendapat yang roji bahwasanya ia adalah sholat dengan kain yang ada najisnya itu dan dia tidak usah lagi mengulangi lagi sholatnya jadi dia tidak usah lagi mengulangi lagi sholatnya kalau dia bepergian dia terkena najis tetapi tidak ada lagi kain dia tidak bisa menukar kainnya dia tidak bisa mengganti kainnya maka dia diperbolehkan sholat pada waktunya walaupun dengan kain yang apa? Yang kain ada najisnya. Allah. Satu pertanyaan pesan singkat melalui streaming dari pendengar kita di Osaka. Apabila anak kecil saja yang biasa dipakai dengan dipakai popok itu pampers hmm. hmm. dan tentunya dia menahan air kencing hmm. tidak keluar kemudian diajak atau ikut uh, sholat digendong oleh orang tuanya apakah ini diperbolehkan? sekolah khair ya asalnya tidak dilakukannya, artinya tidak digendongnya. Karena sebagian para ulama ya berbeda dengan membawa yang di dalamnya. Artinya dalam perut anak itu ya. Dengan kita membawa najis gitu ya. Jadi membawa apa? Membawa najis ya. Jadi membawa najis. Apabila memungkinkan anak disimpan, maka Allah alam lebih ahsan untuk disimpan ya. Jadi disimpan dan kita tidak menggendongnya jadi tidak menggendongnya. Karena ya hal seperti itu itu ditakutkan bahwa itu adalah kita ber, apa membawa najis itu. Jadi membawa najis. Taib. Kita angkat kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa di mana? di Bekasi. Taip, silahkan. Ustaz, bagaimana kalau hukumnya perempuan yang mengalami syahwat itu luar mazi apakah harus mandi atau mandi junub? Itu ya, aja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kemarin kan kita udah bahas bahwa keluar madi tidak mewajibkan mandi tetapi mewajibkan wudhu. Jadi keluar madi itu tidak mewajibkan wudhu, tetapi mewajib eh, tidak mewajibkan mandi tetapi mewajibkan wudhu. Yang mewajibkan mandi adalah keluar mani. Jadi yang mewajibkan mandi adalah keluar mani. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Hudri, al-ma'u minal ma'i. Ya, artinya apa? Mandi karena keluar air mani. Atau keluar air mani mewajibkan mandi. Ya. Adapun keluar mandi maka tidak mewajibkan mandi. Tetapi wajib wudhu saja. Taib. Kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Taib. Taib. Sebelumnya kita akan pertanyaan dari pesan singkat. Bagaimana toharah bagi uh, yang selalu buang angin? Kapan buang anginnya dapat ditahan atau tidak dalam keadaan sholat? Jadi dia terus keluar angin ya, terus. Iya, Ustaz. Maka dia berwudu dalam setiap mau sholat saja. Jadi hukumnya dia seperti salah bawal. Dan ini masuk kepada dalil fatakullah hamastatotum. Artinya kalau dia telah berwudu ketika ia akan sholat dan ketika sholat keluar lagi maka ya itu ditoleransi ya. Dia tidak apa-apa insya Allah dan dia sholat walaupun dia keluar angin. Tetapi dianjurkan untuk wudhu setiap kali dia mau apa? Mau sholat. Tapi kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Ibu di mana? Dengan Ibu Ati di RSS. Silakan. Begini Pak Ustad, saya mau nanya yang dengan apa tuh? Apa hukumnya wudhu dengan gayung gitu loh Pak Ustaz? Nggak pakai ngucur, pakai keran gitu. Hmm. Tapi iya. dengan gayung dicitukin gitu bagaimana? Hmm. Terus yang kedua, Apakah boleh sholat di atas kasur Pak Ustaz? Gitu aja Baik. Ustaz. kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang pertama ya, saya kira kalau masalah wudhu gayung atau itu pertama ya tidak ada ketentuan dari syariat wudhu itu harus pakai gayung ataupun apa wudhu itu harus pakai apa pakai keran Bahkan asal keran itu tidak ada mungkin dulu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keran. Ya. Tetapi pertanyaannya barangkali bukan masalah pakai gayung ataupun tidaknya. Bagaimana hukum berwudu dengan memasukkan tangan ke gayung gitu. Nah itu mungkin yang dipermasalahkan. Dan yang jadi permasalahan juga bukan masalah itu. Tetapi yang jadi permasalahan adalah hukum ma'il musta'mal. Inti permasalahan yang ibu pertanyakan itu adalah hukum menggunakan air bekas gitu ya. Jadi artinya sekarang kalau ibu itu memasukkan tangan ke bezana, kemudian mengambil air, setelah itu mengambil lagi apa air ke bezana ataupun ke gayung, lalu uh, mencuci muka, lalu setelah itu memasukkan lagi tangan untuk mencuci tangan, memasukkan lagi telapak tangan untuk mencuci tangan, apa hukumnya? Nah, hukum air mustakmal adalah tohirunutohir. mutohir. Intinya Bu bahwa air mustakmal air bekas itu suci dan mensucikan. Dalilnya apa banyak ya telah kita jelaskan ya. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi bekasnya Maimunah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yagtasil bi padli Maimunah. Keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan bekas Maimunah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agtasilu mina'in wahidin. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama aku berwudu dalam satu bezana dan tangan kami bersama tangannya adalah saling bersentuhan dan menunjukkan bahwasanya air itu adalah jatuh kepadanya. Kemudian para sahabat itu berwudu bekas wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertabaruk dengan bekas wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini menunjukkan bahwa air mustamal adalah suci dan mensucikan. Jadi suci dengan dengan mensucikan. Nah, kemudian e, masalah sholat di apa di kasur ya. Sholat di kasur yang dimaksud kita berdiri ya sholat itu tidak ada larangannya. Tapi yang ada larangannya itu kalau kita tidak mampu sholat, kemudian kita tidak mampu untuk sujud, kemudian kita itu mengangkat wisada untuk dikenakan ke kejidat kita, maka itu tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, eh, sholatlah kamu sambil berdiri kalau mampu, kalau tidak mampu sambil duduk. Ya, kalau tidak mampu maka berisyarat kita. Jadi di sini apa? Tidak boleh orang itu sholat kemudian apa bantal dikejidatkan artinya. Ya. Kalau kita sholat di atas kasur dan kasurnya itu suci, ya bersih, dan memadai untuk kita sholat dan kita bisa untuk berdiri di situ, tidak mengapa kita melakukannya insya Allah. Tapi saat kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Taib. Agak sedikit keras suaranya Bapak ya. Silakan. Assalamualaikum. Uh, Ustaz, uh, eh, istri Ana uh, eh, melahirkan 8 bulan ini. Mm terus dia nggak dapet head gitu Ustaz. Mm -hmm. uh, untuk sholatnya atau sahurnya itu selama sebulan terus full atau gimana Ustaz? Sampai sekarang pun belum dapat gitu Ustaz. Belum head gitu? Ah, uh, belum head. Nggak mm keluar head lagi gitu. Nggak keluar gitu? Hmm. Uh, Iya. iya saja. Oh, ya. Bagi istri bapak sholat saum dan boleh untuk berjima ya. Karena apa? Yas naka anil mahid kul huwa ada fa'tazilun Nisa afil mahid. Al-hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adaman. Karena Allah telah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah ada penyakit ya. Tabiyah wanita ya. Maka tinggalkanlah ia untuk tidak dijima dalam keadaan dia keluar darah. Jadi kalau tidak keluar darah maka tidak ada hukum haid. Tidak tidak menghalangi sholat, tidak menghalangi saum, tidak menghalangi untuk berjima. Dan sebuah koidah Fikih mengatakan apa? Al-hukmu yaduru umma al-ilati wujudan wa adama. Jadi sebuah hukum itu beredar kepada ilahnya. Ada darahnya enggak gitu. Kalau enggak ada ya jangan tidak ada hukum baginya. Jadi kalau tidak kelihatan darahnya maka dia tidak akan menghukumi dia sebagai waktu ya. Jadi artinya tetap dia wajib sholat, tetap wajib saum dan boleh untuk berjima dalam sepanjang waktu dia tidak melihat darah. Allah Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Abu Iksan dari Keranggan. Baik, silahkan. Uh, begini Pak Ustadz, maaf yang mau tanyakan uh, bukan tema yang pada hari pagi ini dibicarakan ini. Iya. Mengenai masalah jenggot Pak Ustadz. Iya. Itu Rasul mengatakan bahwa sebagai seorang muslim harus memelihara jenggot dan merapikan kumis gitu. Hmm. Nah, saya tanyakan batasan sepanjang apa jenggot itu bisa dipelihara gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Hmm, iya. Assalamualaikum. Ya, kita dalam masalah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Khaliful Yahud agfuliha, ya, Khaliful Yahud agfuliha, wa fi riwayatin wafiruliha, Khaliful Majus agfuliha awafiruliha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya selisihlah orang Majusi atau dalam satu riwayat selisihlah orang-orang Yahudi maka biarkanlah jenggotmu ya. jadi biarkan panjang jenggotmu nah di sini juga tidak ada perintah pertama bagi kita untuk apa e, menumbuhkan jenggotnya orang yang tidak punya jenggotnya tidak ada kewajiban untuk umpamanya mencari obat agar berjenggot itu tidak ada gitu ya tobiyah saja tobiyah Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam penciptaan Allah Ta'ala. Kemudian dilarang kita untuk memotongnya. Dilarang kita itu adalah untuk memotongnya. Tetapi kumis diwajibkan untuk dipotong. Ya. Apa hukumnya memanjangkan jenggot? Memanjangkan jenggot itu adalah hukumnya wajib. Dan ini telah dinukil ijma oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dan haramnya memotong jenggotnya. Hanya saja ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan yaitu apa apa-apa yang melebihi dari genggaman tangan ya. Jadi apa-apa yang melebihi genggaman tangan maka boleh untuk dirapihkan. Jadi kalau kita memegang jenggot ini maka di bawah genggaman tangan kita ini boleh dibotong. Tapi ini ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan ini dilakukannya ketika sedang menunaikan e, apa menunaikan ihram ketika menunaikan ibadah haji. Tetapi wallah alam pendapat yang roji, pendapat yang lebih kuat, ahsannya bahwasanya kita merapihkannya dan kita menyisirnya. Setelah wudhu kita menyisirnya dan kita merapihkan jenggot ini tetapi wallah alam tidak ada yang boleh untuk dipotong. Karena dalil-dalil yang umum sebagaimana ini adalah pendapat Syekh bin Basya Utsaimin dan syekh yang lainnya seperti Syekh Mukbil rahimahullahu taala maka tidak dipotong walaupun melewati satu genggam apa satu genggam dari kepalan tangannya. Tetapi wallahu alam bagi sebagian orang yang berpendapat dan mengambil riwayat dari Abdullah bin Umar dan dalam hal ini dikuatkan oleh Albani rahimahullahu taala ia memotong jenggotnya melebihi dari genggaman tangannya maka di sini adalah perkaranya adalah luas Artinya perkaranya luas dalam arti uh, orang yang meyakini tidak boleh tidak boleh menganggap itu adalah sebuah maksiat kepada Allah taala. Jadi itu adalah sebuah maksiat kepada Allah taala. Tetapi yang menyelisih itu seperti apa? E, mencukur jenggot sampai rapi ataupun mencukur jenggot sampai umpamanya mendekati rata gitu. Itu jelas menyelisih syariah, menyelisih din Allah taala. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat saja. Ustaz Anwar bermadhab Imam Syafi'i Sedangkan dalam madhab Imam Syafi'i Air yang kurang dari dua kulah tidak boleh untuk berwudu Sedangkan Nabi SAW pernah berwudu dengan bejana. Lalu bagaimanakah eh, kami harus bermuamalah dengan hal ini dan bagaimana cara kami harus bermadhab? Jazakallah khair penjelasannya. Pertama, ya tidak ada kewajiban bagi seorang muslim harus bermadhab dengan satu madhab. Ya. Jadi tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari Sunnah, tidak ada juga pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kita harus bermadhab dengan satu madhab. Yaitu kata-kata madhab Imam Syafi'i. Kemudian juga golibnya orang mengaku bermadhab Imam Syafi'i hanya di dalam masalah fikih saja. Sementara di dalam masalah akidah juga tidak mengikuti kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu contoh umpamanya. Ada satu partai yang sekarang itu apa mengaku bukan madhab Wahabiyah ataupun berbicara tentang Wahabiyah ya. Ya, penisbatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Sebenarnya tidak ada para ulama yang mereka bermadhab kepada madhab dalam arti menisbatkan madhab kepada Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dengan Wahabiyah. Nah, kalau sekarang umpamanya apa yang dimaksud apa perbedaan madhab Imam Syafi'i dengan madhab Imam Ahmad gitu. Maaf dengan madhab Imam apa yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Nah, kita katakan begini ya. Kalau perbedaannya ataupun pengklaiman saya itu adalah bukan madhab Wahabiyah ataupun saya itu adalah berlepas diri dari Wahabiyah karena berbicara tentang masalah bacaan Quran kepada yang mati gitu ya. Ya kalau orang mengaku umpamanya saya Syafi'i kamu Wahabi umpamanya dan perkataan ini sebenarnya tidak benar gitu. Dan ini akan memecah belah kaum muslimin ya. Saya Wahabi, kamu Syafi'i umpamanya. Saya Syafi'i, kamu Wahabi. Nah, maka kita akan teliti ya. Kalau e, inti orang mengatakan saya Syafi'i, kamu Wahabi itu umpamanya karena ya ciri Wahabi itu adalah tidak apa menghadiahkan bacaan Quran kepada yang mati. Nah, maka kita bertanya, justru ini adalah pengingkaran kepada madhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i Rahimahullah taala adalah orang ataupun salah seorang ulama yang mengatakan bahwa bacaan Quran itu tidak sampai kepada yang mati. Jadi beliau itu mengingkari dan berpendapat bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada yang mati. Bahkan beliau itu membawakan satu kaidah ya yang telah ditempuh oleh kaidah para ulama sebelumnya, laukana khairan la sabakuna ilai. Kalau itu adalah sebuah kebaikan, maka apa? Maka mereka akan mendahulu kita. Jadi Abu Bakar itu akan membacakan Al-Quran untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu ketika Abu Bakar mati, ketika Abu Bakar meninggal wafat maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. ia akan membacakan bacaan Quran untuk Abu Bakar. Demikian juga Utsman untuk Umar, kemudian juga Ali untuk Utsman dan seterusnya. Tetapi mereka tidak melakukannya. Nah, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua umpamanya tentang istilah-istilah ini, ketika orang itu menuduh Wahabiyah gitu ya. Apa sih sebenarnya Wahabiyah dengan Syafi'iyah gitu? Apakah ada perbedaan? Apa yang telah ditempuh oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apakah ada perbedaan dengan apa yang ditempuh oleh Imam Syafi'i? Sesungguhnya tidak ada perbedaan. Mereka sama-sama ahli sunnah kedua-duanya. Bahkan kita lihatnya. Siapa yang meneliti ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala dan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Imam Nawawi itu adalah seorang ulama yang sangat terkenal dia itu membela pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Seperti kita lihat dalam kitab Al-Majmu' fi Syarhil ya. Dan dan banyak kitabnya. Maka beliau mengatakan bahwa pendapat yang benar, pendapat yang rajih yang di situ diamalkan makan alaihi salafus soleh adalah as-sukut, yaitu diam ketika mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah sekarang kalau kita mengatakan siapa sih yang yang dimaksud dengan syafi'iyah dengan wahabiyah? Kalau orang mengatakan sekarang orang yang dikatakan wahabi itu kalau mengantarkan jenazahnya diam gitu, tidak baca bacaan di jalannya gitu, baca bacaan solawat, baca bacaan tahlil, baca bacaan dikir. Gitu. Maka sesungguhnya apa? Sesungguhnya itu adalah madhab syafi'iyah. Jadi kaum muslimin di mana saja berada bisa melihat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya eh, Syarah Nawawi. Syarah ya, Imam Nawawi dari Syarah Muslim ya. Kemudian dalam kitabnya Al-Majmu bahwasanya Imam Syaf Imam Nawawi mengatakan dan inilah yang telah ditempuh yang hak adalah apa-apa yang telah ditempuh oleh salafus soleh yaitu berdiam ketika mengantarkan jenazah. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala istilah ya anak Syafi'i kamu Hambali, anak Syafi'i kamu Wahabi itu Eh, satu jalan semuanya tafrik bainal muslimin untuk memecah belah kaum muslimin. Maka kita tidak boleh ya. Sebab kita itu harus ta'asub hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang telah ijma kepadanya para sahabat dan ulama salafus saleh. Nah, kemudian yang kedua, juga kita pengklaiman bahwa Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh berwudu dengan yang dua kula. Maka ini salah ya itu. Tidak ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Dan tidak ada ulama syafi'iyah mengatakan seperti itu. Jadi tidak ada. Bahwa wudhu itu harus lebih dari dua kulah. Tidak ada gitu. Tetapi pendapat Imam Syafi'i ar-Rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dua perkara. Perkara yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan kalau air yang kurang dari dua kula terkena najis, maka walaupun tidak berubah, maka ia itu menjadi najis. Itu baru perkataan Imam Syafi'i. Dan yang kedua Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya air musta'mal tahirun ghair mutahhir. Air bekas itu adalah apa? E, air bekas itu adalah suci tetapi tidak mensucikan. Maka inti permasalahan Imam Syafi'i dengan yang lainnya, apabila air itu kurang dari dua kulah, maka menang dikobok itu dalam bahasa sunnah. Artinya kalau air itu kurang dari dua kulah, kita tidak boleh memasuk apa menjatuhkan air ke tempat air itu. Jadi bukan berarti tidak boleh wudhu dengan dua kula. Kalau kita berwudhu dengan air dua kula tapi dituangkan itu boleh kata Imam Syafi'i. Maka di sini ihwatu iman rahimakumullah. Jadi urang teh kata orang sini mah apa jangan mengatakan ini ular tapi kita tidak tahu ularnya gitu. Kita mengatakan ini monyet tidak tahu monyetnya, kita mengatakan ini harimau tidak tahu gitu. Jadi kalau kita mengatakan saya berpendapat Imam Syafi'i, saya ini Syafi'inya, maka kita harus mengetahui akwal Imam Syafi'i. Kata-kata Imam Syafi'i di sini harus apa ketelitian ketika kita menisbahkan sebuah kaul. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Sebab juga ini termasuk berbahaya kalau kita menisbatkan sebuah ucapan kepada yang ucapannya. Apalagi ada orang mengatakan saya bukan apa bukan Wahabi, saya berlepas diri dari Wahabi. Partai ini bukan partai Wahabi umpamanya. Maka ini apa? Maka ini juga satu rekayasa kepada banyak umat ya. Kok orang dituntut untuk mengatakan Wahabi. Kok orang dituntut dituduh dengan Wahabi? Siapa sih ada orang yang mengatakan menisbatkan madhab kepada Wahabi? Dan siapa sih yang dituntut dan siapa yang menuntut untuk mengatakan Wahabi? Tidak ada. Kita dituntut apa? Untuk mengatakan Sunni. Itu apa? Pengikut sunnah. Pengikut sunnah. Adapun kita mencintai Imam Syafi'i, kita mencintai Imam Ahmad, kita mencintai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan ingat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah merupakan ulama yang mengikuti Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bisa dilihat ya, dalam kitab Salah satu Usul, ya ketika beliau itu berdalil tentang apa e, empat perkara yang harus diketahui oleh orang dan harus diamalkan oleh orang, yaitu apa ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sobar. Dan beliau menukil kolam Imam Syafi'i. Lama angzalat, lama angzalallahu hadhi surah ila hadhi surah lakabatu. Kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah Ta'ala tidak menurunkan surat, kecuali surat ini, yaitu wal asri, maka cukup bagi umat. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah berdalil dengan kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, dengan kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi, ini tidak benar ya, istilah perkataan tadi. Dan saya walaupun tadi tidak ditanyakan, tetapi ini apa salah satu hal yang sangat penting untuk dipahami oleh kaum muslimin hari ini. Kenapa? Karena pengistilahan ini saya Syafi'i kamu Hambali ya ataupun saya Syafi'i kamu apa Wahabi dan sebagainya ini adalah tafrik bainal muslimin. Ini akan memecah belah kaum muslimin. Jadi akan memecah belah kaum muslimin. Dan lebih-lebih para ulama itu tidak setuju dengan apa yang kita katakan ini. Mereka tidak menuntut kita untuk mengatakan kita Syafi'i. Mereka tidak menuntut kita untuk mengatakan kita Wahabi, nggak ada. Para ulama mereka berlepas diri terhadap apa-apa yang kita klaim ini. Tetapi para ulama memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafi ar-rasyidin. Tetapi para ulama sepakat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ajma'al muslimuna anna man tabayyana lahul hadisu fala yahillu lahu an yada'ahu liqauli ahadin. Bahkan Imam Syafi'i telah mengatakan telah ijma kaum muslimin barang siapa yang telah nampak dan jelas kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh untuk meninggalkan hadis ini karena ucapan seseorang. Jadi Imam Syafi'i melarang untuk ta'assub, ya. Allah Ustaz mungkin ini pertanyaan terakhir dan jawaban yang terakhir dari kajian kita sebagai kesimpulan akhir. Fadl. Ya, kesimpulan akhir yang inti kita menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan wudhu bahwa keluar air kencing itu membatalkan wudhu dan air kencing itu adalah termasuk yang najis dan kita katakan bahwa air kencing itu najis kencing manusia baik eh, yang dewasa ataupun sobi itu adalah yang pendapat yang roji adalah najis dan cara menghilangkan air kencing apabila mengenai tanah maka dengan cara kita menuangkan air ke tempat tersebut tidak usah untuk digali tanah tersebut, tidak usah untuk dibalikan tanah tersebut, tetapi cukup disemburkan ataupun dituangkan air ke tempat tersebut. Dan poin-poin yang lainnya kita telah jelaskan tadi. Dan tausiah yang terakhir, kita jelaskan bahwa dalam hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Bahwa al-aslu fi dakwati wal inkari mulka ala tariqatul wal lin wal hikmah. Bahwa asal di dalam apa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu ditempuh dengan cara lemah lembut. Tetapi bukan berarti hanya dengan cara lemah lembut, tetapi ini adalah asalnya, ini adalah pokoknya. Wallahu taala Tapi Baik, pendengar Allah Subhanahu wa taala, demikian kesimpulan akhir yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala menutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dari pelajaran dan faidah hadis Umdatul Ahkam dan pendengar Roja, ya, kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya akan kita hadirkan pembacaan Al-Quranul Karim berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.